Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala asyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafil khususiyah النبي الأمي المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية جعلته واسطة الأذمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد حضرة المحترم المقرمون para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama' juga para habaib khususnya akhina fillah eh, Kiai Nawi Sidogiri dan para sesepuh yang lain maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tidak berarti mengurangi hormat saya cinta saya kepada para beliau dan juga para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati Bapak Bupati Bapak Wakil Bupati Bapak Dandim Bapak Kapolesta Bapak Kapolres serta jajarannya bapak-bapak dari Musbika, Pak Camat, Pak Dandramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka untean yang diiringi dengan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khol Akbar para sesepuh khususnya pesuruhan dan yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya hadirin al hadirat rahimakumullah bila mana kita mau mempelajari dengan adanya khol tersebut akan menyambung tali silaturahmi yang sangat kuat antar ulama dengan umat, ulama dengan pengikut serta santrinya, begitu juga para habaib. Entah itu kegiatan tidak cukup hanya khol akbar saja bahkan hal-hal secara pribadi yang disponsori oleh keturunannya yang dikholi juga dengan adanya hal kita bisa duduk dengan Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kapolresta, jajaran instansi pemerintahan duduk bersama TNI Polri, ulama, tokoh masyarakat yang sangat berbahagia pada malam hari ini terutama menyentuh untuk hati saya pribadi bila mana di Indonesia ini sering adanya pertemuan-pertemuan yang demikian bukan untuk saling mengkritik, tapi untuk saling mengisi di antara kekurangan kedua belah pihak yang akhirnya akan menumbuhkan satu wawasan dalam wawasan agama, dalam wawasan kebangsaan, dan akan melahirkan tokoh-tokoh intelektual, ilmuwan yang siap untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa al-mustaqbal yang akan datang ini bukan di pundak bangsa lain tapi di pundak kalian yang jelas pada malam hari ini kita kumpul yang demikian itu menunjukkan satu fondasi kekuatan bangsa Indonesia yang tidak mudah akan dipecah belah. Karena apa? Karena tokohnya duduk bersama, ulamanya duduk bersama, umat, santri, TNI, Polri menjadi satu kekuatan power yang luar biasa dan ini sangat diperhitungkan oleh bangsa lain karena belum tentu ada yang demikian ini di bangsa-bangsa yang lain. Beruntunglah kami semuanya di Indonesia ini bahwa mulai ujung Aceh sampai Sabang Maroke. Saya menghitung dari Jawa dulu, tidak menghitung yang jauh. Telah dipagari dari dari mulai ujung kulon Maulana Hasanuddin Banten Maulana Yusuf Maulana Maghrobi Maghrobi berapa yang ada di Banten sampai Pantura Pansel hampir Pulau Jawa ini dipagari oleh mutiara-mutiara terpendam yang tiada ternilai harganya. Kalau ini tidak kita perhatikan, sejarah-sejarah beliau akan terjadi semakin kabur. Akhirnya menjadi umat yang kepaten obor, menjadi bangsa juga yang kepaten obor. Karena para beliau-beliau itu tidak cukup di dalam masalah agama saja, di dalam dakwahnya, tapi cukup andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Pada tahun 900 Hijriah, Indonesia telah mampu mengeluarkan tokoh-tokoh ulama yang luar biasa di Haromen. Itu boleh dilihat di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia Juthani. Seperti Sayyidi Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Rekodnya beliau Qadiriyah. Kita tarik sebelum Bali 9. Bahwa Islam masuk ke Indonesia ada beberapa pendapat. Antar abad 1 ke 2. Anak muda baiknya jangan pendengar setia. Harusnya pandai mencatat. Jadi kalau sampai rumah itu ditanya oleh-olehnya apa, tidak bisa menjawab. Ini yang saya khawatirkan. Dari mulai abad kedua di zaman kekuasaan Bani Umayyah, di zaman kekuasaan Bani Abbas, sampai timbul di zaman kekuatan Baghdad, di zaman itu yang terkenal dengan Harun Ar-Rashid, Abbasiyahnya. Tumbang sedikit demi sedikit, apalagi setelah masuknya Hulagu, jengiskan yang mulai menguasai Baghdad. Sedangkan satu sisi kehidupan pada ulama-ulama zaman tersebut mampu melahirkan karya tulis tangan yang keintelektualannya bisa kita melihat apa yang ada di dalam buah tangannya yang sangat luar biasa. Tidak mengatur hanya segi dunia fikhiyah saja tapi sampai menemukan teknologi, kimia, dan lain sebagainya. Seperti di zaman Solahuddin al-Ayubi pada waktu beliau bertempur mampu menggunakan benda-benda hasil karya beliau dengan kimianya. Dan beberapa kitab Ibnu Sina terlepas daripada ideologi yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Tapi karyanya seratus mujalad telah membuka mutiara-mutiara yang sangat mahal apa yang ada di dalam Al-Quran mampu menterjemahkan sehingga manfaatnya sangat berguna khususnya dalam dunia medis. Ibnu Sina punya. Diteruskan oleh Muhammad Husaini menjadi 225 kitab. Belum kitab-kitab yang lain menguak dalam ilmu obat-obatan, ilmu tumbuh-tumbuhan yang sangat berguna sekali. Ternyata setelah kita pelajari ilmu medis sudah tumbuh sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dunia medis sudah berkembang di dunia Arab, Persia, Cina. Kemajuan ini luar biasa. Kemajuan teknologi di Timur Tengah diantaranya piramid. Mampu mengatur tata ruangnya. Bukan sekadar kita melihat Fir'aunnya, tapi pembangunannya yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Sehingga orang masuk itu bisa dingin, enak, Padahal sarana fasilitas masih sangat terbatas, tapi mampu ilmu ukurnya dengan matematiknya, mampu menciptakan ruangan-ruangan yang luar biasa. Belum di Persi, di negara yang lain, pertumbuhan ini pernah dibuktikan di zaman sebelum Rasulullah dilahirkan atau sesudahnya ketika bedah sesar uji cobanya ada onta yang tidak mampu melahirkan dunia Arab sudah mampu membedah sesar dan tanpa bius biusnya lokal kemajuan pada waktu itu. Di satu sisi Indonesia pun tidak ketinggalan. Bagaimana cara membangun Borobudur? Jangan melihat fahamnya. Tapi realite bangunan bahwa bangsa kita itu sudah maju dari dahulu dalam dunia teknologi. Prambanan. Sampai sekarang belum mampu diketemukan bagaimana perekat antar batu dengan batu itu sendiri. Masih simpang siur pendapatnya. Tapi kenyataannya Borobudur, Prambanan, dan candi-candi relief-reliefnya yang luar biasa menunjukkan satu filosofi-filosofi yang sangat luar biasa. Di waktu demi waktu berkembangan luar biasa. Maka tidak heran kalau bangsa Indonesia pada waktu tahun 900-an Hijriah karena kecanggihan pola pikir, kecerdasan bangsa kita sudah dari dahulu kegolong otak cerdas, bukan otak yang mandul. Mampu melahirkan mencetak tokoh-tokoh ulama yang luar biasa sehingga karya-karyanya sangat manfaat sampai sekarang ini. Asyiral muslimin rahimakumullah. Itu di zaman Abbasiyah maupun Maya. Tapi satu sisi. Yang kedua, bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin diteruskan perjuangan beliau di dalam mencetak kader-kader yang ilmiah sampai ke anaknya Muhammadil Bagir sampai ke putranya Ja'farus Sadiq sampai ke putranya Imam Ali Al-Uraidi sampai ke putranya Al-Imam Muhammadin Naghib sampai ke putranya Al-Imam Isa An-Naghib sampai Al-Imam Ahmad Al-Muhajir dia tokoh mujtahid Bagaimana caranya pada waktu itu beliau-beliau membuat satu pendidikan. Begitu beliau masuk ke Hadramiah yang pada waktu itu madhabnya ibadiyah. Imam Ahmad Al-Muhajir tidak ngeterapkan atau memajukan pola pikir beliau yang cukup menjadi mustahid pada waktu itu tapi mengambil madhab syafi'i untuk menjadi muamalah fikih di daerah Jaziratul Hadramiyah. Dari mulai Al-Imam Ahmad Al-Muhajir sampai kepada putranya, cucunya Muhammad Syekh Marbat Sampai ke Imam Ali ayahnya Fakihil Muqaddam dan Alwi Amal Faqih putranya Amir Abdul Malik sampai Abdullah Utmat Khan disitulah gejolak perkembangan yang sangat luar biasa para habaibna terdahulu dan tokoh-tokoh ulama yang luar biasa pada waktu kekuatan Aceh Pasai, Prela, Baros, itu daerah kompleks sejarah-sejarah dahulu. Dan situs-situsnya sebagian masih terjaga sebagai data otentik. Selanjutnya, perkembangan Islam yang luar biasa, tapi sayangnya Perjuangan ulama-ulama pada waktu itu terutama di Malaka tahun 1511 jatuhlah ke tangan Portugis. Sultan Abdul Fattah mengirimkan putra mahkotanya Maulana Yusuf Maulana Yunus dikenal Pangeran Sabrang Lor. Beliau dengan armadanya yang cukup kuat, tapi sayangnya dihantam gelombang di Palembang sehingga tentara Demak banyak yang meninggal karena laut gelombang tidak bersahaja atau tidak bisa diajak toleran. Terpaksa pasukan Sultan Adipati Yunus menepi ke Palembang dan pulang dengan kekecewaan karena tidak mampu menerobos untuk membantu Malaka 1511. Portugis pada waktu itu tidak tinggal diam. Bagaimana caranya setelah menguasai Malaka? Masuk ke Maluku, ke Tidore, Ternate. Alhamdulillah di situ ada Sultan Khairun, Zainal Abidin, dan adik kandung Maulana Syarif Hidayatullah yang bernama Maulana Babullah bin Imatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein. yang akhirnya bisa dihalau tapi melalui pertempuran yang luar biasa. Tidak cukup dari itu. Bagaimana Portugis masuk ke Jawa Timur di zaman Gelindrawardana yang telah mendupak ayah Sultan Abdul Fattah sehingga lari ke Gunung Lawu. Tapi sejarah di sini dipelintir. Katanya Sultan Abdul Fatah perang dengan orang tuanya sendiri. Itu bukan ajaran Islam yang cara begitu itu. Padahal itu dengan Gilindra Wardana. Kekuatan Sultan Abdul Fatah masih terbatas. Terpaksa dalam melawan Gilindra Wardana mundur sementara sehingga berhentinya pembangunan Masjid Demak pada waktu itu. Akhirnya Wardana dijatuhkan oleh Patih Udoro yang mengangkat dirinya menjadi Brawijaya ke-6. Yang memelihara adik kandung lain bapak. Yang namanya Raden Kusen dibelihara oleh Patih Udoro dari Palembang. Anaknya Aryo Damar. Ini ada apa yang satu di Demak Sultan Abdul Fatah, yang satu Raden Husain satu ibu. Ternyata pada waktu pertempuran pada waktu itu ketemu antar kakak adik perang saudara yang cukup membawa korban beberapa tokoh ulama yang handal seperti Sayyidi Syekh Uthman Haji atau Sunan Ngudung yang dimakamkan dekat tidak jauh dengan Sultan Abdul Fattah pada waktu itu. Ini cermin sebetulnya untuk kita semuanya sudah diberi contoh dari dahulu antar saudara kakak adik bisa dibenturkan. Ini peringatan sebetulnya untuk kami semuanya bangsa Indonesia khususnya. Kalau kita mau sadar mengambil mempelajari dunia sejarah Akhirnya Raden Hussein bisa ditundukkan dan kembali kepada kakak Sultan Abdul Fattah. Tapi cukup menelan korban. Pertempuran itu terjadi dari sebab Patih Udoro perjanjian dengan Portugis untuk saling menyerang Demak karena tahu Portugis sumber Islam setelah jatuhnya Malaka akan muncul Demak. Makanya ketakutan belajar berusaha mempengaruhi Majapahit zaman Patih Udoro yang mengangkat Brawijaya ke-6 kurang lebih. Maka gagalah setelah Matinya Patih Udoro perang dengan Demak. Tidak cukup dari itu. Bagaimana berusaha mempengaruhi pejajaran pada waktu itu. Di zaman Sultan Trenggono bin Sultan Abdul Fattah. Maka dengan itu Sultan Trenggono mengangkat adik iparnya Maulana Syarif Hidayatullah menjadi panglima besar untuk menyelesaikan Sunda Kelapa dengan Said Fadil. Berangkatlah dengan beberapa pasukannya dibantu tentara Cirebon dan Banten. Anehnya Bupati Banten pada waktu itu belum muslim, belum Islam. Tapi terpanggil nasionalisme yang luar biasa. Membantu pasukan Demak dan mampu mempertahankan Sunda Kelapa dengan kemenangan yang gemilang, hancurlah Portugis sehingga mendapat gelar Jaya Karta sekarang menjadi Jakarta. Itu asal usul. Ini sejarah ini sekarang tempuh di Bapak Bupati. Nah inilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tenang sudah. Eh, tidak lama. Setelah beberapa mengalami ketenangan, muncullah peristiwa untuk menjadi suri teladan untuk kita semua, umat Islam khususnya, bangsa pada umumnya. Setelah meninggalnya Adipati Trenggono, sebagian putra-putranya bingung melihat keberadaan. Sebagian berebut tumpeng, baku hantam. Hingga pada waktu itu Maulana Syarif Hidayatullah terpaksa membuat pertahanan di Pantura, tidak mau turut campur sebab bahaya dengan melihat kesempatan yang ternganga maka Syarif Hidayatullah mengambil inisiatif Banten berdiri sendiri tapi tidak berarti memisahkan dari Demak tapi justru untuk mempertahankan Pantura supaya tidak dimasuki Portugis. Satu. Yang kedua masih ada Sayyidina Imam Muhammad Ainul Yaqin. Yang ketiga Maulana Ja'far Sadiq. Yang keempat Sayyidi Abdul Rahman Asyahir Pikali Jogo. Nyimpang sedikit ya, nyimpang. Mengapa disebut Kali Jogo? Kalau kita cerita legenda mungkin oh itu topo ini anu Beb ning pinggir kali pengawan Solo Beb. Sampai telung tahun nih Di pinggir kali persis. Nah, itu kalau banjir gimana? logika yang bertanya akal telung tahun oh, banjir kelep ono oh, bagawan solo ya apa ini secara logika ternyata mempunyai kandungan filosofi yang sangat luar biasa kali jogo bukan jogo kali kali ini aliran pada waktu itu sudah banyak aliran-aliran bagikan sungai-sungai. Siapa yang bisa mampu menyatukan sungai-sungai itu, aliran-aliran itu, itu tugasnya yang paling berat Raden Syahid Abdurrahman Kalijogo untuk mempersatukan kali-kali ini biar terjaga Kalijogo. Itu filosofinya. Sebenarnya. Ya baik Dewi mampu pun niru wali sembilan itu tadi biar tenang ada perekatnya ada yang kondusif ada dan sebagainya tenang luar biasa indah kayak kayaknya kalau mampu bisa begitu contoh yang luar biasa akhirnya berdirilah pajang jauh dari Demak pindah ke Solo. Tidak di Demaknya. Demaknya sampai sekarang situs bekas keting peninggalan di mana berdirinya keraton itu pun sampai sekarang sejarawan masih sulit untuk menemukan. Satu contoh. Masyaallah muslimin rahimah. Maka dengan adanya peringatan khol itu tersebut untuk mengangkat kembali, mengingatkan kita kembali kepada al ulama-ulama kita bagaimana mengingat perjuangan para beliau-beliau sehingga kita ngerti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah jasane sapa kita ngerti kaum sholah wa ita uzaka wa ramadan wa hijul bed jasanya siapa. Kita ngerti arkanul iman, arkanul sampai tekan ihsan dan kita bisa membedakan ma bainal halal wa haram, ma bainal haq wal batil, wal makruh wa subhat dan lain sebagainya. Kita bisa mengerti ahlakul karimah, mana ahlak yang terpuji, mana ahlak yang tidak terpuji. Jasa siapa? Jasa para beliau-beliau yang mendapat predikat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warat warathatil anbiya seandainya kita punya gunung yang besar atau gunung Arjuna atau apa itu dedek nomas untuk bayar jasa nih para pahlawan kita minal ulama babil khusus belum apa-apa maulud bisa motong wedus 10 geger nanti bisa ngei kambing satu ke kiai pidato nih kuning dinding digowo terus Padahal kambing satu. Halo. Coba sekali-kali kita tiap Jum'ah berapa atau satu bulan sekali, dua bulan sekali. Mas Andri, yuk nanti ziarah nih Taman Pahlawan kita. nih ziarah Wali Sembilan sudah banyak. Untuk mengingatkan kembali jasa-jasa beliau. Saat Taman Quran, Yasinan apa. Minta izin sama Pak Bupati sama Pak Kapolres yang mempunyai wewenang Pak Dandim Pak rombongan sekolah saya mau rombongan ziarah ke Taman Pahlawan akan mendoakan para beliau supaya di dalam barzahnya beliau tidak merasa kecewa karena kita-kita ini bacakan tahlilan atau yasinan atau kalau ulama Ziarah Wali Sembilan sudah banyak ke ulama-ulama yang hari ini sudah banyak tapi pahlawan kita kirim fatihah bejo apalagi ziarah banyak kita melupakan beliau-beliau satu contoh maka kita kita menghormati hormat kepada sang saka merah putih kembali jati diri bangsa harga diri bangsa kehormatan kehormatan bangsa ditunjang lagi Nek kiai para habake wis akeh sing nerangake bab masalah halal haram, bab fatwa dan lain-lainnya masalah pengajian. Tapi pengajian wawasan kebangsaan ini jarang. Hingga melenturnya nasionalisme ini kita merasa memiliki handar beni kepada republik ini sudah sebagian mulai melentur. Akibat itu mudah dibenturno antar sesama kita apalagi sejarah sudah disunati. Kok sejarah? Ilmu bumi saja kita ketinggalan. Dulu waktu saya zaman SR. Loh, aku tidak menangi SD kok. Zaman Zamanku SR sekolah rakyat. Peta Pekalongan itu saya paham. Pekalongan kota Praja, Pekalongan belum kota Madia. Waktu itu disebut kota Praja dibagi dua kecamatan. Satu kecamatan Pekalongan Timur 10 desa. Dua kecamatan Pekalongan Barat 10 desa. Satu kecamatan Timur Kerapia, dua Kerapia Kidul, tiga Noyontaan, Sugiwaras, Kleko, Poncol, Landu, apal semuanya anak-anak dulu. Nah, sampai kabupaten Karisidenan Pekalongan dibagi berapa kabupaten? lima kabupaten, satu kabupaten Pekalongan, dua kota Madia Pekalongan, kota Praja Pekalongan, tiga kabupaten Pemalang, empat kabupaten Tegal, kota Praja Tegal, lima, enam Brebes, apal. Batas-batas, sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah barat adalah perbatasan Jawa Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan Provinsi eh, Banyumas dan Kedu, sebelah timur karsidenan Semarang apal Karecid apa namanya Kota Madia eh, Pasuruan dibagi berapa kecamatan? Loh, aku takon kok, guyu. Eh? Delapan kecamatan. Sak kota Madia itu. Ya? Empat itu pun pemekaran saya kira nggih kan pemekaran dulu cuma tiga nggih loh apal desa-desa ini apal terus sampai narap mempertahankan NKRI kotane dewi gak apal ini kritik aja serik Dulu waktu zaman anak-anak kita, waktu sekolah SR, apal. Sehingga kepulauan-kepulauan itu apal. Saiki kecolongan pulau didol gak aruh margopo Pesuruhan dhewe gak apal kota Madiane. Betul gak? Betul lah, ya, gampang sampean serik nih berarti. terus gampangane nek mau cerita polisi nyindir polisi sing keploke paling seru iku pernah ditilang wong iku satu contoh masyarakat muslimin rahimakumullah demikilah pembangunan yang luar biasa yang dirintis oleh tokoh-tokoh ulama-ulama kita dahulu. Masyirul muslimin rahimakumullah. Kalau kita tahu sejarah bangsa, kita akan tahu jasa-jasa para beliau. Kira-kira ini Arab neko-neko izin. Maka saya salut pada malam hari ini ada hall akbar dua tahun sekali ya. Dua tahun sekali kita diajari oleh yai-yai untuk mengingat jasa-jasa para beliau sayangnya setunggal Pak Bupati mungkin saya salah karo itu kira-kiranya tadi ada kirap merah putih betul kita minta tahun yang akan datang harus ada kirap merah putih setuju lakoni setuju ae star dari Taman Pahlawan Pesuruan terus ke pendopo diterima oleh Pak Bupati dampingi Pak Dandim Pak Kapolres tunjukkan merah putih kita inilah lambang negara kami satu kebanggaan yang luar biasa itu kekuatan ini kekuatan melebihi daripada nuklir kekuatannya apabila kita bisa mempertahankan semakin memperkokoh semakin kokoh semakin kokoh tidak gampang akan ngutik-ngutik NKRI. Kenapa? Melekatnya nasionalisme yang luar biasa yang di backup oleh kekuatan agama. Luar biasa. Nah ini. Masyirul muslimin rahimakumullah. Tadi kita bersama-sama melakukan untuk mengingat kalau tujuh belasan pasti dengan dikibarkannya merah putih diiringi dengan lagu Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku aku tak ngomong mas Banser aja serik ya, ya serik tulung pak aku kebangsaan itu iso berdirilah yang tegap sikap Iki weke dhewe nek sing ngurmati ora weke dhewe ku sapa aku tak takoni. Sing paling enak iku ning saka iku lho. Indonesia tanah top itu sudah kewibawaan lagu kebangsaan itu diperlukan Sebab di dalam lagu kebangsaan ada ikrar, bukan lagu tok, bukan. Bukan seremonial, tapi ikrar yang menjadi lagu kebangsaan, pernyataan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, ning dalam lagu apa kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa menanamkan setiap individu kita dengan kefanatikannya Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku kuat Indonesia itu benteng yang luar biasa tegas dalam melakukan nah dari itulah bagaimana sesepuh-sesepuh kita menanamkan jiwa merasa handarbeni merasa memiliki bila mana ini tumbuh setiap kita-kita ini yang tahu mau menyampaikan dalam situasi yang demikian itu saya kira akan lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, lebih berkokoh. NK ada satu hadis kalau teringat walaupun ini masalahnya masalah mahabbah. Rasulullah niku bersabda nalikane tumurune ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah Sahabat iku takon. Mata aku namu minan sodikon. Sak tengah hadis iku. dani Rasulullah jawab. Ida selagi selagini engkau mencintai Allah dan Rasulnya hadis niki Rasulullah ngendika wal yatawafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepadaku. Jadi kadar bobot iman seseorang tergantung mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Tapi bagi oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam khususnya dan menghancurkan umat beragama pada umumnya dibalik maknane. Oh yang ngono kalau mau menghancurkan umat Islam jauhkan kecintaan umat kepada nabinya jauhkan kecintaannya umat kepada tokoh ulamanya dan tokoh auliahnya jauhkan umat ini kepada tokoh-tokohnya kalau sudah dikepuk itu paling gampang nah caranya segala macam dengan cara sekarang sudah banyak buktinya Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Padha ae. Nek ngono nek arep ngancurke bangsa iki piye? Negara ini jauhkan bangsa ini percayanya kepada bangsanya sendiri. Fanatiknya dikurangi. Lah wong Indonesia Bisa apa? iso gawe apa produksine apa terus gembosi, gembosi. Supaya apa? Kita tidak percaya kepada pemerintahnya, kepada bangsanya. Tolok ukur bangsa niku apabila cintanya kepada bangsa ini luar biasa, pasti cinta kepada tanah airnya luar biasa. Tapi kalau sudah cintanya kepada tanah airnya melentur, cinta bangsanya melentur. Kalau kita sudah mengetahui yang demikian, ayo rapatkan jajaran. Jangan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum yang akan menghancurkan umat Islam khususnya, yang akan menghancurkan umat beragama pada umumnya, dan lebih-lebih lagi akan menghancurkan bangsa ini, NKRI ini. Nikiti pundak kalian semuanya. Wih, ada keplok. Gue aku main bal sampean keplok. Saya lebih suka dijawab, Sallallahu ala Muhammad. Itu lebih suka saya. Sing arep takbir, takbiro. Sing selawat, selawat. Itu diantaranya. Mari kita rapatkan, jangan memberikan. Iki sing ngobok-ngobok, ben ora percaya karo pemerintahe, ben ora percaya karo ulamae, kene SMS ulama kono dak ngomong yang begini seolah-olah ulama ini ndak cocok dengan si A. Nanti Habib ini dengan Habib ini juga akan dibenturkan. Supaya apa? Habib Konora tidak mempunyai MS, MSS, tidak berbicara begini, di dipelurake jebret Supaya bingung, seolah-olah Habib karo Habib gak akur, Nyai karo Yai ora akur. Begitu juga diorbitkan lagi bagaimana supaya tidak percaya dengan pemerintahnya, tidak percaya dengan TNI-nya, tidak percaya dengan polisinya, selalu isinya curiga dan mencurigai. Niki hati-hati kita harus waspada. Itu cara menghancurkan NKRI. Cara menghancurkan bangsa. Sadar tulung. Sadar. Jangan berbincang-bincang selalu khilafiah Bukan waktunya lagi. Waktunya untuk membangun bangsa al-mustakbal menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Tinggalan bangsa lain sudah maju dan lain sebagainya kita masih ribut talqin tahlil maulud mana jadi bahas cing hiji maneh syiah digede-gedeke untuk modal supaya apa nek ora kebenaran kalau tidak kebetulan biar habaib sama habaib tarung sendiri nanti nek wis tinggal NU ini, diobok-obok dan lain sebagainya saya bertanya kepada panjenengan-panjenengan semuanya. Jawab sing tegas. turun. Mau dah? Tenang. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Relakah umat Islam terpecah belah? Jawab, buktikan kalau tidak. Buktikan. Ayo kita galang. Persatuan, kerukunan, keuhuahan Jangan mencari perbedaan, tapi carilah yang sama untuk manfaat sesama kita yang lebih berguna dan lebih bermanfaat. Niku. Mari kita bina, sekali lagi kita bina, tingkatkan ekonomi kita, tingkatkan kreativitas kita, belajarlah mandiri. Jangan ketergantungan. Kita sudah diberi akal oleh Allah Ta'ala, diberi kemampuan Ayo, kita jawab, kita jawab, kita jawab tantangan umat dan tantangan bangsa ini. Jangan sampai kita memalukan Habib Syekhon bin Ja'far, Habib Ja'far bin Syekhon, Habib Hadi. Jangan memalukan Ki Hamid, Jangan memalukan tokoh-tokoh ulama pesuran. Kita pesuran mampu menjadi tokoh pemersatu, tokoh inklusif. Konklusif. Bukan inklusif, konklusif tokoh perkat dan sebagainya. Kita tidak akan menjadi bangsa atau umat yang memalukan kepada para beliau-beliau dan dikubur-kubur beliau sekarang ini di Taman Pahlawan, Taman Pahlawan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga pengajian kebangsaan lainnya bisa berkembang tidak di kabupaten saja. Tolong sampaikan kepada teman-teman kita untuk menggalang kesatuan persatuan Indo. Indo. Indo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang bulan padange kaya rina rembulan Yeah.